بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.